Mudah-mudahan kedatangan kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dan bertemu dengan sesama muslim mudah-mudahan semua ini bisa mengeces kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ia cintai dalam kehidupan kita di dunia wabil khusus di akhirat nanti Allahumma amin Sedang Jum'ah yang berbahagia kita patut bersyukur sebagai seorang muslim bahwa kita memiliki panduan hidup yang sangat lengkap dalam menjalani kehidupan yang bagi sebagian orang membingungkan ini. Sebagai seorang muslim kita tidak patut bingung karena kita memiliki pedoman yang lengkap dan jelas. Pedoman itu antara lain berupa keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk sunnah. Sunnah yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sungguh mengandung tuntunan dan panduan hidup yang sangat lengkap dan sempurna. Tinggal bagaimana kita menggalinya dan memahaminya. Sebagian ulama membagi sunnah menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah surah. Yang kedua adalah sunnah sirah. Yang ketiga sunnah sairurah sunnah surah yang pertama adalah terkait dengan penampilan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jenggotnya umpamanya, bagaimana beliau berpakaian, kendaraannya seperti apa. Ini adalah sunnah surah, tampilan fisiknya. Ada lagi jenis sunnah yang lain yaitu sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diangkat sebagai nabi bahkan sebelum itu sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau berakhlakul karimah bagaimana memperlakukan tetangga, memperlakukan sesama manusia, memperlakukan teman, saudara, anak, istri, bagaimana memperlakukan orang-orang yang berbeda agama, bagaimana memperlakukan wanita, bagaimana memperlakukan musuh sekalipun, atau bahkan tumbuh-tumbuhan dan binatang ini lengkap sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat lengkap dan sangat banyak yang bisa kita contoh dan yang ketiga adalah sunnah sayrurah yang berarti hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran kanjeng Nabi terkait dengan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah beliau sampaikan dalam berbagai banyak kesempatan. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita warisi dan lebih dari itu patut kita teladani. Di luar itu ada juga tokoh-tokoh dalam Islam yang dengan kapasitas keimanan, ketakwaan, akhlak, serta keilmuan mereka juga mereka patut kita jadikan sebagai tauladan dan contoh dalam kehidupan kita. Mereka antara lain yang disebut sebagai as-salafus soleh yaitu para pendahulu yang soleh mayoritas ulama memahami bahwa yang disebut sebagai as-salafus soleh generasi pendahulu yang soleh itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sebaik-baik generasi adalah generasiku yang di dalamnya ada para sahabat Sumalladzina yalunahum kemudian generasi yang berikutnya yaitu para tabi'in orang-orang yang tidak ketemu sama kanjeng Nabi tapi mewarisi entah ilmunya, entah akhlaknya, entah yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummaladzina yalunahum kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi para tabi' tabi'in yang kalau dipersempit lagi menjadi antara lain adalah para imam madhab yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal antara lain. Yang lain masih banyak. Inilah generasi as-salafus soleh yang paling soleh. Setelah itu banyak pula yang soleh, tapi merekalah yang paling soleh. Dalam banyak penjelasan hadis tadi difahami sebagai penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in itu lebih baik dari sahabat-sahabat Nabi Isa dan sahabat-sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Isa dikenal sebagai Al-Hawariyun. Sedangkan sahabat Nabi Musa dikenal sebagai An-Nuqaba As-Sab'un Hadis tadi ingin menegaskan bahawa sahabatku Sahabatku Nabi Muhammad Lebih baik dari sahabat-sahabat para Nabi itu Dalam penjelasan yang lain Seperti yang diutarakan oleh Sheikh Al-Asimain Ulama Saudi Mengatakan bahawa Generasi itu artinya kolektif Kolektif tidak merujuk kepada individu-individu, tapi ini kolektif. Yang itu artinya bahwa tidak harus atau itu artinya bahwa bisa jadi ada seorang tabi'i yang lebih baik dari seorang sahabat. Bisa juga seorang tabi' lebih baik dari seorang tabi'i atau bahkan seorang sahabat dari segi keilmuan maupun akhlakul karimah. Yang penting adalah bahwa mereka semua tiga generasi itu, generasi sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in adalah generasi as-salafus soleh yang paling soleh. Dikatakan paling soleh karena ittiba mereka cara mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna secara kolektif atau mendekati sempurna. Bisa juga ulama-ulama yang hidup setelah zaman itu kita jadikan sebagai toladan, kenapa tidak? Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga karena pewarisnya nabi, maka kenapa tidak kemudian kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja memang harus ada kriteria yang jelas kriteria yang tegas bagaimana sifat-sifat seorang ulama yang memenuhi syarat untuk satu disebut sebagai ulama, yang kedua patut dicontoh dan ditauladani. Kalau kita merujuk surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yaitu jalan syariah, jalan tauhid jalan la ilaha illallah jalan Islam jalan menuju keselamatan dan surga insyaallah ad'u ilallah saya mengajak atau berdakwah kepada Allah saya dan orang-orang yang mengikutiku saya dan para pengikutku mengajak kepada jalan Allah, berdakwah kepada jalan Allah. Saya dan para pengikutku bisa jadi sahabat tabi'in, tabi' tabi'in atau para ulama yang hidup pada zaman sekarang. Bagaimana itu mereka? Bagaimana berdakwahnya Kanjeng Nabi dan para pengikut Kanjeng Nabi? Cara dakwahnya adalah ala basirah. Kalimat ala basirah ini Masya Allah menggambarkan bagaimana metode dakwahnya kanjeng Nabi dan metode dakwah yang seharusnya diikuti oleh orang-orang yang mengikuti jejaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kitab, dan banyak rujukan, basirah itu diartikan sebagai ilmun wa yaqinun ilmu dan keyakinan bukan sembarang ilmu tapi ilmu yang dibangun di atas sebuah keyakinan bukan sembarang keyakinan tapi keyakinan yang disinari dengan ilmu pengetahuan gampangannya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya adalah orang yang memiliki secara garis besar, secara sangat umum memiliki dua kualitas ini yaitu keyakinan yang kuat dan ilmu pengetahuan yang luas. Agama dan berdakwah tentang agama butuh dua hal ini agama tidak cukup dibangun di atas sebuah keyakinan agama juga tidak cukup dibangun di atas sebuah ilmu pengetahuan berdakwah hanya dengan keyakinan tanpa pengetahuan itu mengarah kepada sikap yang fanatik berdakwah dengan ilmu pengetahuan tanpa keyakinan itu mengarah kepada sikap liberal sikap fanatik punya keyakinan tapi tidak punya pengetahuan itu ibaratnya seperti orang yang hidup di dalam sebuah rumah tanpa jendela. Mungkin ada pintunya, tapi pintunya digembok dengan sangat kuat dan rapat. Karena tanpa jendela, rumahnya menjadi pengap. Sirkulasi udaranya sangat minim. Karena tertutup, penghuninya tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah karena tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah dia mengira hanya rumah nyalah yang ada di dunia ini di dunia luar sana tidak ada rumah kalaupun ada rumah nggak bagus-bagus amat dia tidak pernah menengok keluar jendela ternyata di luar jendela ada mazhab syafi'i umpamanya dia tidak tahu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dalam ilmu fikih belum lagi dalam ilmu kalam umpamanya dalam ilmu tasawuf banyak rumah-rumah, banyak aliran-aliran yang itu semuanya mewarnai agama yang bernama Islam yang kita anut ini karena itu orang yang hanya hidup di dalam satu rumah. Karena keyakinannya hanya rumah nyala yang bisa membawanya kepada keselamatan dan kebahagiaan. Dia akan hidup dalam dunia yang sempit, tidak mengikuti apa yang terjadi di luar sana, tidak mengerti tentang warna-warni kehidupan ini. Sementara itu orang yang hanya berlandaskan kepada ilmu tanpa keyakinan itu adalah orang-orang yang liberal dan kita patut bersyukur bahwa gerakan liberalisme di Indonesia nampaknya sudah mati atau kalau nggak mati ya sekarat lah merekalah yang memiliki pandangan-pandangan yang bombastis tentang Islam merekalah yang pemikirannya mengembara kemana-mana tapi mereka nggak punya rumah mereka seperti hidup tanpa rumah bisa mengembara kemana-mana tapi tidak bisa pulang karena tidak bisa karena tidak punya rumah karena itu orang-orang yang liberal yang pandangannya tidak karu-karuan itu adalah orang-orang yang seringkali tidak melaksanakan ibadah salat dengan entengnya minum khomer meninggalkan landasan-landasan agama yang paling mendasar mereka punya ilmu tapi tidak punya keyakinan tidak punya rumah yang paling ideal adalah agama harus dibangun di atas keyakinan dan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para salafus soleh. Alhamdulillah. Lihat para sahabat. Ilmu punya, keyakinan punya, akhlak baik, wawasan luas. Sebut Umar bin Khattab umpamanya. Tidak ada habisnya bicara tentang Umar bin Khattab. Sudah berapa juta buku yang ditulis tentang Umar bin Al-Khattab? Sudah entah berapa juta lembar buku-buku yang ditulis tentang Umar bin Al-Khattab. Beliau memiliki sifat yang sangat sempurna. Zuhud iya, jujur iya, pintar iya, cerdas iya, ahli ibadah, adil, semuanya dimiliki oleh seorang Umar bin Al-Khattab. Bahkan dalam sebuah ucapan salah satu sahabat bernama Muawiyah mengatakan tentang Umar bin Al-Khattab mengatakan begini Aradad dunya Umar walam yuridha Dunia ini sudah mengejar Umar Ibaratnya dunia sudah menawarkan segala sesuatunya kepada Umar. Engkau mau apa? Semuanya ada, siap engkau miliki. Walam yuridha, tapi Umar tidak mau. Bayangkan sebagai seorang khalifah yang kerajaannya maha luas. Mulai dari jazirah Arab sudah dikuasai, Mesir dikuasai, Syam dikuasai, Persia dikuasai. Bahkan hampir naik ke atas Turki ke atas-atas hampir ke sana pada masa khilafah Umar radhiyallahu anha. Kekayaannya pun melimpah. Dari hasil cocok tanam, dari hasil ghanimah barang rampasan. Barang rampasan berupa emas, berupa kuda, onta, segala macam kemewahan duniawi. Tapi Umar lam yuridha, tidak pernah mau bersenang-senang padahal dia bisa kalau mau senang-senang. Inilah sifat dari Umar bin Al-Khattab yang Masya Allah patut kita tauladani, patut kita contoh. Ada buku yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal tentang Umar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia silahkan kalau ada yang berminat didalami begitu indah begitu mempesona kisah-kisah hidup Omar bin Al-Khattab yang mencerminkan bagaimana wawasan dia yang sangat luas kepandaian dia dalam mengatur masyarakat keadilannya, kecintaannya kepada kalangan miskin rasa hormatnya, keadilannya bukan hanya saja, bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi juga kepada orang-orang non-muslim termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedikit saja sebagai cerita, setelah itu saya akhiri. Suatu ketika gubernur Mesir bernama Amru ibn al-As yang dikirim oleh Omar bin Al-Khattab dari Madinah untuk menjabat sebagai gubernur Mesir Amru ibn Al As gubernur Mesir pernah ingin membangun masjid tapi ada satu kendala di lahan yang ingin dia bangun ada satu rumah milik seorang Yahudi yang harus digusur kalau tidak digusur masjid tidak jadi Amru ibn al-As seorang gubernur melobi membujuk seorang Yahudi agar dijual rumahnya orang Yahudi mengatakan tidak ini rumahku gubernur kembali lagi baik harganya saya lipat gandakan dua kali lipat tidak saya tidak mau tiga kali lipat tidak mau empat kali lipat tidak mau saya tidak mau Diam-diam Amr ibn al-As memerintahkan ajudannya untuk membongkar paksa itu rumah. Rumah pun dibongkar habis. Si Yahudi yang tidak berdaya ini dari Mesir menuju Madinah. Itu mungkin 14 jam perjalanan naik kuda, 14 hari perjalanan naik kuda menemui Umar bin Al-Khattab mengadukan nasibnya. Omar pun mengatakan, baik ambilkan tulang onta. Tulang onta diambil, diberikan kepada Omar bin Al-Khattab. Dengan pedangnya yang sangat tajam, tulang onta itu dikasih garis dari atas ke bawah. Sret. Tengahnya dikasih garis. Sret Kata Umar, bawa ini berikan kepada Amru ibn al As, gubernurmu di Mesir. Sampai Mesir diberikan. Amru ibn al As kemudian gemetar langsung memerintahkan agar masjidnya dibongkar, dibangun lagi rumahnya si orang Yahudi tadi. Orang Yahudi bertanya, ada apa tuan? Ada apa dengan tulang ini kok engkau sampai gemetar? Amru ibn al-As mengatakan tulang ini menandakan bahwa saya akan menjadi seperti tulang akan mati menjadi seperti tulang ini sementara garis atas bawah ini menandakan bahwa saya harus adil kepada orang-orang yang di atas dan yang paling bawah jangan tajam ke bawah tumpul ke atas Seperti yang terjadi di negeri kita ini.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 يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة